Yang semoga pertemuan ini Alhamdulillah termasuk pertemuan yang Allah Azza wa Jalla telah firmankan dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawilina fiyya wal mutabadhilina fiyya mesti akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling menziarahi karenaku orang-orang yang saling mencintai karenaku dan orang-orang yang saling memberi satu sama lain karenaku dan semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di sini. Dia mengumpulkan kita juga kelak di surganya yang penuh dengan kenikmatan. Merupakan perkara yang hendaknya senantiasa kita ingat ikhwanillah bahwasanya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sangatlah banyak Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan di antara nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam. Kemudian nikmatus sunnah. Dua nikmat ini yang merupakan kunci utama keselamatan seorang hamba ikhwanillah. Dengan nikmatul Islam, seorang hamba bisa selamat dari kekekalan di dalam neraka, selamat dari kerugian yang abadi. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa mengambil selain Islam sebagai agamanya, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Dan dia di negeri akhir termasuk orang-orang yang merugi. Dan sungguh kerugian di negeri akhir adalah kerugian yang tidak akan mungkin bisa ditebus, kerugian yang akan yang tidak akan mungkin bisa diperbaiki. Kemudian dengan nikmat sunnah ikhwanillah seorang terselamatkan dari berbagai macam kebitahan-kebitahan yang mengantarkan pelakunya ke dalam neraka yang penuh dengan siksaan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan Sataftariku hadhihi al-ummah ala 73 firqah kulluha fin nar illa wahidah. Akan terpecah belah umat ini menjadi 73 golongan dan semuanya berada di dalam neraka kecuali satu golongan saja dan satu golongan inilah mereka-mereka yang berpegang teguh di atas sunnah berpegang teguh di atas jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam riwayat yang lain maka na alaihi ana wa ashabi yaitu orang-orang yang berjalan di atas perkara yang aku berada di atasnya demikian pula para sahabat mereka itulah al-jamaah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dalam perkataan beliau yang masyhur dengan sanad yang sahih dalam tarikh Ibnu Asakir ma wafaqal haq wa in kunta wahda al jamaah yaitu apa-apa yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian sehingga ikhwan fillah ketika seseorang telah mendapatkan nikmatul Islam kemudian nikmatul sunnah maka sungguh ini merupakan perkara yang besar yang wajib untuk kita mensyukurinya dan menjaganya dari perkara-perkara yang menggelincirkannya. Adapun dakwah sunnah mengenai agama ini akhwani fillah Allah azza wa Jal telah menyatakan bahwasanya dialah yang menjaganya. Agama ini Allah yang menjaganya. Allah yang akan membelanya dan memenangkannya atas semua golongan-golongan yang memusuhi Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam hadis yang mutawatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan la tazalu ta'ifatan min hadhihi al-ummah zahirin la yadurruhum man khalafahum wa la man khadalahum hatta ya'tiya amrullah akan senantiasa ada pada umat ini suatu golongan yang mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dimenangkan di atas al-haq, tidak memadaratkan mereka orang-orang yang menyelisih mereka maupun orang-orang yang tidak mau memberikan pertolongan kepada mereka sampai menjelang tegaknya hari kiamat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mencapai derajat mutawatir. Sehingga jangan khawatir tentang agama ini. Jangan khawatir tentang dakwah ini karena Allah yang menjaganya. Namun di sana ada satu hal yang hendaknya senantiasa menjadi kekhawatiran kita semua. Sebagaimana juga orang-orang soleh sebelum kita mengkhawatirkan. Yaitu tentang apakah kita ini bisa terus berada di atas al-haq bisa terus di atas Islam dan sunnah sampai akhir hayat inilah yang hendaknya menjadikan kekhawatiran kita ikhwanillah sebagaimana juga hal ini kita dapat pada salafun salih ridwanullah alaihim telah diriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala bahwasanya suatu ketika beliau menangis semalam suntuk sampai pagi harinya. Maka ditanyakan kepada beliau, Mayumkik, apa yang menjadikan engkau menangis seperti ini, wahai imam? Dan kita semua tahu, Imam Sofyan al-Thawri, yang dikatakan oleh para ulama ahli hadir sebagai amirul mukminin fil hadir. Tidak ada yang berselisih tentang ketinggian ilmu beliau tentang kuatnya ibadah beliau dan zuhud beliau. Dalam keadaan demikian beliau menangis semalam suntuk dan ditanya apa yang menyebabkan engkau menangis wahai imam. Apakah engkau menangis karena dosa dosa Maka beliau mengatakan tidak. Innama abki min su'il khatimah. Hanyalah aku menangis karena takut dari akhir yang buruk. Seolah khatimah. Seorang menutup kehidupan ini dengan perkara yang buruk. Bagaimana tidak, ikhwanifillah? Bagaimana tidak perkara ini menjadikan orang-orang soleh sebelum kita mereka senantiasa khawatir? Bahkan tidak sedikit yang mengalami seperti yang kita dapati pada Sufyan Al-Thawri ini. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan dalam hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu muttafaqun alaih Inna ahadakum la ya'malu amali ahli jannah hatta yakunu ma bainahu wa bainaha illa dira' fa yasbiqu alaihi alkitab fa ya'malu amali ahli an-nar fa yadkhulaha Sungguhnya salah seorang di antara kalian terus-menerus beramal dengan amalan-amalan penduduk surga. Amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan ketakwaan. Sampai-sampai antara dia dengan surga itu tinggal satu dirak saja. Kemudian pena penulisan Allah Subhanahu wa taala mendahului dia bahwasanya dia termasuk orang-orang yang celaka. Maka akhirnya dia pun sebelum mengakhiri kehidupan tersebut beramal dengan amalan penduduk neraka sehingga dia pun masuk ke dalam neraka. Ini yang senantiasa mengkhawatirkan para salaf ikhwanifillah. Dan kita pun tentunya sebagai orang-orang yang mengaku meniti jejak mereka hendaknya berusaha dan menumbuhkan sikap, sikap ini merasa khawatir tentang jeleknya akhir kehidupan karena perkara itu adalah perkara yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya. Dan tidak ada seorang pun yang mendapatkan jaminan untuk mendapatkan hasil akhir yang baik. Dan kalau kita melihat tarikh, apa-apa yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka, ikhwanifirah betapa banyak. Orang-orang yang semasa hidup mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian ternyata di akhir kehidupannya mereka menutupnya dengan perkara-perkara yang menjadikan mereka mendapatkan siksaan dari Allah Azza wa Jalla. Ibnu Jauzi rahimahullah taala menyebutkan suatu kisah yang hendaknya menjadi ibrah bagi kita semua ikhwanillah. Dan kisah ini masyhur bagi kita semua tentang seorang sahih saleh al-muadzin seorang soleh yang mengumandangkan adzan selama 40 tahun. 40 tahun dia menjaga untuk beribadah dengan ibadah yang agung ini menjadi seorang muadzin. Yang betapa banyak hadis-hadis anjuran-anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan muadzin. Al muadzinu atwalun nasi anakan yaumal qiyamah muadzin itu orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Kemudian muadzin akan bersaksi untuknya semua hal-hal benda mati maupun benda hidup yang mendengar azannya. Banyak. Sampai-sampai para ulama berselisih pendapat mana yang lebih utama antara kedudukan muadzin dengan kedudukan imam. Dan orang ini telah menjaga ibadah yang agung tersebut 40 tahun. Ternyata apa? Di akhir hayatnya gara-gara dia melakukan suatu kemaksiatan, iblis menggodanya dari sisi penglihatan dia sehingga penglihatannya tertuju kepada seorang wanita Nasrani. Ketika naik ke menara melihat wanita Nasrani yang akhirnya menjadikan hati dia berniat buruk dan berusaha untuk mendapatkan wanita tersebut. Akhirnya dia masuk ke rumahnya dan menginginkan wanita tadi. Dan dikatakan engkau adalah seorang yang amanah, apa yang kamu perbuat ini? Dan dia pun menyatakan keinginannya untuk bisa memperistri wanita tersebut. Akhirnya disyaratkan untuk kufur, untuk keluar dari Islam. Maka dia pun dengan serta merta mengatakan anak bariun minal Islam aku berlepas diri dari keislaman. Namun karena wanita ini adalah wanita kafir Wanita yang busuk dan sejelek-jelek manusia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek manusia. Maka dia tidak terima hanya dengan pernyataan tersebut. Engkau katakan demikian, nanti kalau sudah mendapatkan diriku, kamu akan kembali lagi ke Islam. Akhirnya diminta untuk makan daging babi. Akhirnya dimakan. Karena hawa nafsu sudah melingkupi orang tersebut. Lupa semua ibadah yang agung selama 40 tahun kemudian tidak cukup lagi diminta untuk minum khamar, akhirnya dia pun mabuk. Dan ketika mabuk dia tidak ingat lagi apa yang seharusnya dilakukan, diminta naik ke loteng dengan dijanjikan nanti akan dinikahkan oleh orang tuanya ternyata jatuh. Sebelum bisa mendapatkan apa yang dia inginkan dari wanita tersebut, jatuh mati dan ketika diketahui oleh orang tuanya yaitu orang tua kafir ini akhirnya dia dibungkus dan dilempar ke jalan dilempar ke jalan perkaranya pun diketahui oleh kaum muslimin dan kaum muslimin benci ini orang kafir akhirnya bangkainya tadi dibuang di tempat sampah lihat ikhwanillah jadi seorang yang mempunyai kedudukan mulia sebagai muadzin kemudian di akhir hayatnya dibuang oleh kaum mukminin di tempat sampah. Berarti di sana butuh seorang muslim berusaha untuk menjaga keistiqomahannya, istiqomah di atas Islam, istiqomah di atas sunnah. Dan tentunya untuk seorang bisa istiqomah di sana ada sebab-sebabnya ikhwanillah. Karena sunnatullah azza wa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan suatu perkara juga menetapkan sebab-sebabnya. Seorang menginginkan keselamatan, ia harus menempuh sebab-sebab keselamatan. Seorang menginginkan kekokohan di atas kebenaran, harus menempuh sebab-sebab untuk bisa dikokohkan. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, Tarjun najata walam tasluk masadikaha, fa inna safinata la tajri alal yabasi. Engkau menginginkan keselamatan, dan engkau tidak mau menempuh jalan-jalannya. Ini suatu perkara yang mustahil. Seorang ingin selamat tapi tidak mau menempuh sebab-sebab yang telah Allah jelaskan dan Rasulnya terangkan tentang sebab-sebab keselamatan. Mustahil. Ketahuilah bahwasanya kapal itu kapal layar, kapal laut tidak akan mungkin dia bisa berlayar di tanah yang kering. Kapal bisa berjalan sebabnya adalah air. Demikian pula keselamatan ikhwanifillah. Seorang menginginkan keselamatan, menginginkan kesabatan di atas al-haq, hendaknya menempuh sebab-sebabnya. Dan Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepada kita demikian pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah membimbingkan kepada kita perkara-perkara yang akan mengantarkan seseorang kepada kekokohan di atas al-haq. Di antara perkara tersebut ikhwanifillah dan ini merupakan sumber dari perkara-perkara yang lain. Kalau seseorang sudah terpantri perkara ini, maka dia akan berusaha untuk bisa kokoh. Yaitu perasaan seseorang bahwasanya kekokohan itu hanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang Allah Azza wa Jalla ingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman-Nya walaula an tsabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila Wahai Muhammad seandainya kami ini tidak memberikan kekokohan kepadamu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya kekokohan nabi yang mulia ini asalnya dari Allah Seandainya Allah tidak mengokohkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah katakan? lakukan kita tarakanu ilaihim syai'an qalila. Sungguh engkau hampir-hampir condong kepada mereka yaitu kepada orang-orang musyrik walaupun sedikit. Akan condong. Kalau Allah tidak memberikan kekokohan, tidak memberikan kesabatan dan keistiqomahan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini ditujukan kepada nabinya yang mulia ikhwanillah. Tentunya kita lebih utama lagi untuk terus menerus mengingat bahwasannya kekokohan itu asalnya dari Allah. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Makhluk yang tidak mampu untuk memberikan kemanfaatan pada diri kita sendiri saja tidak akan mau. Demikian pula tidak mampu untuk mengangkat kemandaratan dari diri kita sendiri ya Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan yang demikian. Maka perkara pertama ini menumbuhkan perasaan, menumbuhkan keyakinan bahwasanya ketokohan itu asalnya dari Allah, ini perkara yang sangat penting dan merupakan sebab di antara sebab-sebab utama kekokohan seseorang di atas al-haq. Hal inilah yang menjadikan para salaf kita dulu ikhwanillah. Mereka senantiasa terus menerus kembali kepada Allah pada perkara-perkara mereka karena mereka yakin dengan seyakin-yakinnya kekokohan itu asalnya dari Allah bukan karena ilmu yang mereka miliki, bukan karena kecerdasan yang mereka miliki, bukan karena kelincahan dalam bertutur kata yang mereka miliki tidak. Akan tapi kekokohan itu asalnya dari Allah Azza wa Jalla. Kita lihat betapa banyak orang-orang yang sudah mencapai kategori alim. Bukan sekadar dai-dai biasa bukan sekedar orang-orang biasa yang mengenal Islam kemudian mengenal sunnah dan berusaha mengamalkannya tapi mereka orang-orang yang menjadi panutan berada di garis depan dai-dai Islam ternyata tidak sedikit yang tergelincir dari jalan al-haq. Ini hendaknya menjadikan ibrah bagi kita semua ikhwanifillah bahwasanya patokan bukanlah kepandian, patokan bukanlah banyaknya hafalan, akan tapi semuanya itu kekokohan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Perkara kedua yang merupakan sebab utama ketabatan seorang hamba fillah yaitu al-iman. Allah Azza wa Jalla telah mengatakan yuthabbitullahu alladhina amanu fil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Yang dikokohkan di sini hanyalah orang-orang yang beriman. Mereka lah yang akan mendapatkan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikokohkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus-menerus berada di atas keimanan. Bil qauli sabit dengan perkataan yang kokoh baik di kehidupan dunia maupun di kehidupan akhirat. Sehingga hendaknya kita betul-betul mewujudkan keimanan ini ikhwanillah. Keimanan yang hakiki bukan sekadar keimanan di lisan saja. Karena iman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ash-Syafi'i rahimahullah ta'ala, hendaknya terwujud padanya tiga rukun. Dan ini ijma' kaum muslimin. Tidak akan seorang bisa mencapai keimanan yang benar kecuali terkumpul padanya tiga perkara ini. Al-i'tiqadu bil qalb wal qawlu bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Meyakini di dalam hatinya kemudian mengucapkannya dengan lisannya dan mewujudkan dengan amalan-amalan anggota badan. Apabila iman telah tertancap dengan kuat dan kokoh ikhwanifillah, maka berbahagialah dengan tasbih, dengan kekokohan yang akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada Kita lihat bagaimana para salaf, Ridwanullah alaihim, mulai dari generasi terbaik, generasi sahabat Ridwanullah alaihim, yang ketika iman telah masuk ke dalam relung hati mereka, mereka tidak goyah, tidak gentar dengan godaan-godaan apapun. Seberat apapun ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka, mereka tetap kokoh, tidak bergeming. Bilal. Kisah yang masyhur tentang beliau ikhwanillah seorang budak hitam yang Allah muliakan dengan keislaman. Bagaimana beliau mengalami berbagai macam siksaan? Dipanaskan, ditarik matahari, kemudian diberikan batu di atas dadanya, diancam untuk masuk ke dalam agama kekufuran kembali, meninggalkan keislaman. Tapi apa? Karena keimanan telah masuk ke dalam relung hatinya, dia tidak goyah. Hanya perkataan ahad, ahad, ahad yang keluar dari mulut dulu yang mulia. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain yang mengalami berbagai macam ujian karena keimanan telah kokoh, mereka pun diberi kekokohan oleh Allah Azza wa Jalla. Harta benda hilang ikhwani fillah tidak peduli selama keimanan ini masih tertancap. Suhaib. Sahabat yang mulia ikhwanifillah ketika beliau mau berhijrah dikejar oleh orang-orang kufar Quraisy untuk dibunuh, untuk disiksa. Akhirnya ketika orang-orang yang mengejarnya mulai mendekat, beliau mengancam bahwasanya aku ini adalah orang yang kalian ketahui paling mahir untuk melempar panah tidaklah aku melempar satu panah pun kecuali akan menancap pada salah satu di antara kalian. Dan seandainya panahku habis, maka aku akan mempertahankan diriku dengan pedang yang aku miliki. Namun apabila kalian ingin harta, maka aku akan tunjukkan kepada kalian hartaku yang ada di Mekah. Silahkan kalian mengambil. Tidak peduli akhwanifillah dengan harta yang banyak sekalipun Apabila taruhannya adalah iman, taruhannya adalah keselamatan di hari akhir, maka apa yang di dunia ini sangatlah murah untuk ditebus dengan semua itu. Makanya sahabat yang mulia ini merelakan semua hartanya yang ada di Mekah untuk diambil oleh orang-orang kufar Quraisy yang akhirnya mereka pun dengan sebab tersebut meninggalkan Suhaib dan tidak lagi mengejarnya. Kenapa? Karena iman. Kalau iman sudah tertancap, maka tidak peduli lagi ujian-ujian yang menghadangnya. Inilah yang diketahui oleh Hirakal Hira Hirakal seorang Raja Rum yang dia masih tetap di atas kekafirannya tapi tahu bahwasanya apabila iman telah masuk pada tubuh seseorang telah menancap pada hati seseorang maka dia tidak peduli lagi tidak mau meninggalkannya sebagaimana yang ditanyakan oleh Hirakal kepada para sahabat Ridwanullah alaihim apakah di antara pengikut Muhammad tersebut ada orang yang keluar dari agamanya karena benci terhadap agama tersebut maka jawabannya adalah qaulullah tidak Tidak. maka apa jawaban Hirakal fadzalikal iman idza khalata basyasatal qulub Demikianlah iman apabila telah bercampur ya, dengan hati seseorang, telah masuk ke dalam hati-hati seseorang dan tertancap dengan kuat padanya. Makanya iman merupakan sebab utama kesabatan seseorang ikhwanillah. Kemudian perkara kedua yang merupakan perkara ketiga yang merupakan sebab kekokohan antara seorang ikhwanifillah adalah tarkul ma'asi. Kabiroha wa roha Meninggalkan kemaksiatan yang besar maupun yang kecil. Karena kemaksiatan Sekecil apapun kemaksiatan ikhwanifillah tetap mempunyai dampak. Tetap mempunyai dampak. Adapun dosa-dosa besar tidak perlu kita tanyakan lagi ikhwanifillah karena dampaknya begitu jelas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min wa la yasriku sariq hina yasriku wa huwa mu'min Tidaklah seorang pezina itu berzina dalam keadaan zina itu dia beriman. Demikian pula seorang pencuri ketika mencuri, ya tidaklah dia dalam keadaan beriman menunjukkan bahwasanya antara keimanan dengan kemaksiatan adalah sesuatu yang saling bertolak belakang. Kapan saja seorang terjerumus dalam dosa-dosa besar ekonomilah maka sesuai dengan kadar dosanya tersebut maka tercabut darinya juga kadar keimanannya. Oleh karena itulah seorang muslim hendaknya betul-betul menjauhi dosa-dosa ini agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kekokohan kepada dia sampai di akhir hayatnya. Mengenai dosa kecil, ikhwani fillah, walaupun namanya dosa kecil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkhabarkan kepada kita agar kita semua berhati-hati. Sebagaimana datang dalam hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu dalam Musnad Ahmad. Demikian pula datang dari Ibnu Mas'ud. Datang juga yang semisal dari Aisyah radhiyallahu anha di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan iyyakum wa muhakkiratil Dunu, berhati-hatilah kalian dari dosa-dosa yang kalian anggap remeh muhakkiratil Dunu, dosa-dosa yang dianggap remeh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Kum, berhati-hatilah kalian fa ma matalu muhakkiratil dzunub kama tali qaumin nazalu batna wadin Faja'a dha bi'udin wa dha bi'udin. Karena sungguhnya permisalan dosa-dosa yang diremehkan tersebut ikhwanifillah adalah seperti keadaan suatu kaum yang mereka turun di suatu lembah. Maka seseorang membawa satu ranting kayu bakar, yang satunya lagi membawa ranting satu bakar, ya ranting-ranting kayu bakar, masing-masing membawa satu kecil-kecil saja. Hatta istama'u lahum ma'andojo khubzahum. Sampai terkumpulah, Sampai terkumpulah kayu-kayu yang bisa digunakan untuk memasak roti-roti mereka. Sebabnya apa? dengan ranting-ranting kecil yang dikumpulkan oleh orang-orang tersebut. Maka permisalan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, akhwani fillah, hendaknya kita ambil dan kita pikirkan. Demikian pula dosa-dosa kecil. Keadaannya seperti ranting-ranting ini. Ranting kecil, kemudian ditambah ranting kecil, kemudian ditambah ranting ranting kecil, terus demikian sampai terkumpul. Akhirnya bisa membakar tubuh pelakunya sungguh dosa. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala mesti mempunyai dampak. Kalaulah semasa hidup belum terlihat dampaknya tersebut dan dia belum merasakannya karena terlalu seringnya dia bergelimang dengan dosa-dosa tersebut maka di akhir hayatnya sebelum kematian Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan Inilah sebagian tafsir dari hadis Ibnu Mas'ud yang disebutkan di depan. Di mana ketika semasa hidupnya kelihatan dia beramal dengan amalan orang-orang soleh. Tapi di akhir hayatnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Langsung beramal dengan amalan orang-orang bejat. Akhirnya masuk ke dalam neraka. Para ulama mengatakan dikarenakan dulu ketika dia beramal dengan amalan-amalan soleh hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Padahal di balik itu dia menyimpan berbagai macam kebusukan-kebusukan, berbagai macam dosa-dosa. Oleh karena itulah hendaknya kita semua ikhwanifillah untuk bisa mendapatkan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala berusaha untuk menjauhi dosa-dosa tersebut baik yang besar maupun yang kecil. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mu'tas, "Khalid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzatat tuqa." Fasna kama shin fawqa ardi yahdaru ma yara. Tinggalkanlah dosa-dosa yang kecil maupun yang besar. Itulah ketakwaan. Maka berjalanlah engkau di muka bumi ini akhwani fillah seperti seorang yang berjalan di atas suatu tempat atau suatu jalan yang ada duri-durinya. Kita semua kalau berjalan di atas tempat yang banyak durinya akhwani fillah bagaimana jalannya? Berhati-hati. Berhati-hati tidak diterobos semuanya. Tapi memilih-milih jalan yang bagus. Demikianlah kehidupan kita, ikhwanifillah. Ini dosa, ini maksiat, ini dilarang. Berhati-hati jangan sampai menerobos apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang tersebut. Kemudian dalam syair ini diberikan suatu gambaran yang hendaknya kita memikirkannya. Sebagaimana pula gambaran yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah kabarkan tadi bahwasanya api itu bisa terwujud dari kumpulan-kumpulan ranting yang kecil. Demikian pula gunung ikhwanifillah. Fa'inal innal jibala minal Sungguhnya gunung itu sedemikian besar itu adalah kumpulan dari kerikil-kerikil yang kecil. Kerikil-kerikil yang kecil apabila terkumpul ikhwanifillah akan terbentuk gunung yang tinggi menjulang. Demikian pula dosa dosa walaupun kecil apabila tidak segera membersihkannya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan terkumpul menjadi gunungan dosa yang akan membebani dia kelak di hari kiamat. Mengenai dosa Allah Azza wa Jal dalam kelanjutan ayat yang kita baca tadi ikhwani telah memberikan penjelasan juga bahwasanya di antara dosa-dosa yaitu kezaliman merupakan sebab seorang digelincirkan dan disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah akan memberikan kekokohan kepada orang-orang yang beriman baik di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Kemudian Allah katakan apa? Wa yudhillullahu dzalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan akan menyesatkan orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Dan Allah Subhanahu wa taala akan melakukan apa-apa yang Dia kehendaki. Kezaliman termasuk dosa. Ayat ini juga merupakan dalil bahwasanya menjauhi dosa-dosa ikhwanifillah merupakan perkara yang akan menyebabkan dia kokoh di atas al-haq dan disebutkan di antara dosa-dosa tersebut adalah zalim kezaliman baik zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala atau zalim terhadap dirinya sendiri atau zalim terhadap orang lain perkara berikutnya yang merupakan sebab kekokohan seorang hamba adalah mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara yang sangat jelas. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan Al-Qur'an tidak lain agar kita semua menjadikan pegangan dan mendapatkan kekokohan jalan dengannya. Al-Qur'an berarti di sana terdapat tatbid ikhwanifillah terhadap pengokohan kepada seorang hamba. Bagaimana tidak? Karena memang Al-Quran ini merupakan sumber hidayah. Sumber petunjuk yang Allah Azza wa Jalla telah mengatakan wa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudai fala yadhillu wa la yashqa maka jika datang kepada kalian hidayah ikhwan fillah hendaknya segera disambut Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan faman tabi'a hudai fala yadillu wala Maka siapa saja yang mengikuti hidayahku yakni Al-Qur'an maka dia tidak akan tersesat, tidak pula akan sengsara. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengatakan wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari Al-Qur'an zikri di sini di antara tafsirnya ikhwan fillah adalah Al-Qur'an. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka fa innalahu ma'isyatan dongka. Baginya itu kehidupan yang sempit. Sempit kehidupan dunia ini, sempit di alam barzakh maupun di alam akhir. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dan akan kami bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Apa sebabnya? Karena dia tidak berpegang teguh dengan Al-Quran semasa hidup di dunia. Sehingga di dunia tersesat dan di akhirat dia pun mendapatkan dus, mendapatkan adab dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai as-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu hadis yang masyhur di mana beliau telah menegaskan kepada kita bahwasanya semuanya telah dijelaskan. Taraktukum ala mithli bayda lainuha kanahariha la yazihu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian dalam keadaan seperti putih bersih. Malamnya seperti siangnya karena begitu jelasnya syariat. Begitu jelasnya perkara yang hak dari perkara yang batil dan tidaklah seorang pun menyimpang ke kiri maupun ke kanan kecuali dia akan celaka. Berarti siapa saja yang tidak berpegang teguh dengan sunnah ikhwanifillah dia tidak akan bisa kokoh. Akan mudah tergelincir di dalam jalannya. Oleh karena itulah mengikuti Al-Quran dan Sunnah merupakan sebab di antara sebab-sebab utama seorang kokoh di atas al-haq. Perkara yang lain yang merupakan sebab kekokohan fillah yaitu segera melaksanakan nasihat yang sampai kepadanya. Bersegera. Tidak menunggu-nunggu. Tidak mengakhir-akhirkan. Kapan datang suatu kebenaran kepadanya fillah maka bersegera untuk menyambutnya. Jangan sampai kesombongan menghalangi dia karena hal itu akan menjadikan dia semakin jauh tergelincir. Allah Azza wa Jal telah mengatakan walau annahum fa'alu ma walau annahum fa'alu ma yu'adzuna bihi lakana khairan lahum wa ashadda tathbita. Kalau seandainya saja mereka melakukan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka, maka sungguh itu akan lebih baik bagi mereka dan lebih mengokohkan mereka dengan sebenar-benar kekokohan. Akan semakin kokoh mereka di atas al-haq dan ilmu yang mereka miliki pun semakin kokoh. Apa sebabnya? Karena mereka melakukan apa-apa yang dinasihatkan kepada mereka. Melakukan kebenaran yang sampai kepada mereka. Akan tapi kalau seorang mengakhir-akhirkan menunggu nanti kalau sudah banyak teman. Nanti kalau sudah jelas perkaranya. Nanti kalau sudah para ulama berijma. Nanti dan nanti khawatir. Allah Subhanahu wa taala akan membalikkan hatinya sehingga setelah itu tidak mampu lagi mengenali kebenaran. Allah telah berfirman wa nuqallibu afidatahum wa kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa fi tughyanihim ya'mahun. Dan aku bolak-balikkan hati-hati mereka dan pandangan mereka. Apa sebabnya Allah bolak-balikkan demikian? Dikarenakan mereka tidak mau beriman di awal pertama kali datang seruan. al Qayyim rahimahullah taala mengatakan kama lam yu'minu bihi di sini al-kaf ya yufidu ta'lil memberikan makna ya sebab jadi karena sebab mereka tidak mau beriman di awal pertama kali datang seruan Allah Subhanahu wa taala pula balikan hati mereka dan pandangan mereka wa nadharuhum yani dan kami tinggalkan mereka semakin tenggelam di dalam kesesatan na'udzubillahi min dzalika khonifillah ini diantara sebab-sebab yang akan mendatangkan kekokohan seseorang di atas al-haq ikhwanifillah. Kemudian sebab yang lain pula yaitu ad-doa. Meminta kekokohan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula orang-orang saleh sebelum kita telah mencontohkan demikian. Allah Azza wa Jalla telah memuji kaum mukminin ketika mereka berdoa Rabbana لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب Wahai Rabb kami, janganlah engkau simpangkan hati kami setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Dan anugerahkan kepada kami rahmat dari sisi. Sungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi anugerah. Al-Wahhab. Ini doa yang hendaknya kita pun terus-menerus membacanya ikhwan fillah. Terlebih lagi kita di, di zaman yang penuh dengan fitnah. Fitnah tu syubhat maupun fitnah tu syahwat. Ditambah lagi dengan jauhnya kita dari ilmu dan kejahilan yang menikuti kita. Sehingga betul-betul seorang berusaha untuk memanfaatkan senjata utama seorang muslim yaitu doa. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja, ikhwanillah, sebagaimana yang masyhur dalam hadis Abdullah bin Amr bin As, demikian pula hadis Anas dan hadis Ummi Salamah, hadis Ibnu Umar dan yang lainnya, menyatakan bahwasanya di antara doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak beliau baca adalah Ya Muqallibal Qulub sambit kolbi ala dini. Wahidat yang membulak balikan hati, kokohkanlah hatiku di atas agama. Karena hati ini memang disebut al-qalb ikhwanifillah dikarenakan kasratu lupini. Karena banyaknya berbulak balik. Para salaf mengibaratkan dengan ibarat yang lain ikhwanifillah seperti usfur, seperti burung yang senantiasa berbulak balik. pagi A, siang B, kemudian sore sudah berbalik lagi dan seterusnya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengkabarkan Inna kulo babani Adam bayna isba'ini min asabi rahman yusarrifuhu haytu yasha. Sungguhnya hati-hati anak Adam itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala yang Allah Azza wa Jal akan mengubah arah-arahnya sesuai dengan kehendaknya. Oleh karena itulah hendaknya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dengan senantiasa berdoa kepadanya juga menempuh sebab-sebab agar seorang bisa mendapatkan kekokohan nasallallahu taufiq lima yuhibbuhu wa yardah mungkin ada tambahan dari asatid yang lain tafadhol